بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير Sudah ini ya إن بطش ربك لشديد بحسب إرادته إنه يب وهو يبدئ الخلق ويعيد فلا يعجزه ما يريد وهو الغفور للمذنبين المؤمنين الودود المتودد إلى أوليائه بالكرامة ذو الأرش خالقه ومالكه المجيد بالرفع المستحق لكمال صفات الألوي فعال لما يريد لا يعجزه شيء هل أتاك يا محمد حديث الجنود فرعون وثمود بدل من الجنود واستهنى بذكر فرعون عن أتباعه وحديثهم أنهم أهلكوا بكفرهم wa hadha tanbihun liman kafara bin nabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'ani liyatta'idhu balil ladzina kafaru fi takdzib bima dzukiru bima dzukira wallahu mi waraihim muhit la asima lahum minhu bal huwa qur'anun majid azim fi lawhin wa fil hawa'i fawqa as-sama'i sabi'a mahfud bil jarri minasyayatin wa min tahiri syai'in minhu taghayyur Wa min taghayyuri syai'in. Wa min taghyir. Ya en. Ah. Ya en. Terus? Wa min taghyiri syai'in minhu. Tulu ma baina as-sama'i wal ardh wa ardhu ma baina al-masyriq wal maghrib wa huwa min durratin bayda. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin diterangkan bagaimana uh, tentang ashabul ukhdud mereka yang menyiksa dikatakan oleh Allah falahum adzabu jahannam lahum adzabul hariq bagi mereka disediakan adab jahannam dan adab al-hariq untuk dibakar ada menyatakan di akhirat, ada menyatakan dibakar di dunia karena api itu meletus naik ke atas dan membakar mereka. Bagaimana yang dibakar? Mereka orang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman dan beramal soleh itu lahum jannat bagi mereka Allah sediakan surga-surga. Ini bukti bahwa surga itu bukan satu jannat ah, surga-surga tajrimin tahtial anhar yang mengalir di bawah surga-surga itu sungai-sungai hmm? mereka menikmati dalam kenikmatan itu selama-lamanya dzalikal fauzul kabir itu adalah keberuntungan yang besar Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana kekerasan orang yang kafir terhadap orang mukmin. Maka Allah memperingatkan bagaimana Allah yang Maha Rahmat itu bisa melaksanakan azab yang lebih keras yang dahsyat. Inna batsya rabbika lasyadid al itu al-akhdhu bil-unuf. Megang dengan keras, mengambil dengan keras itu namanya al Apa kalau bahasa Indonesia itu? Hah? Jadi kalau megang itu tidak bisa ucul gitu. Inna batsya rabbika lasyadid. Ini maksudnya azabnya Allah intiqamuhu wa ta'dzibuhu lil kafarah siksanya Allah bagi orang yang kafir itu bil kufar la syadid benar-benar keras tapi ini bihasab iradati menurut kehendak Allah bukan berarti wajib menyiksa orang kafir Allah menyiksa orang kafir menurut kehendaknya Hah? bukan sifat wajib bagi Allah menyiksa orang yang kafir tapi karena iradati inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id sesungguhnya dia Allah yubdi'u yang memulai al-khalqa makhluk menciptakan mereka wa yu'id dan mengembalikan lagi itu makhluk fala yu'jizuhu ma yurid maka tidak ada satupun yang melemahkan Allah ma yurid apa yang Allah menghendakinya Allah kalau berkehendak nggak ada satupun yang akan bisa menghalangi dia yang menciptakan makhluk dan kehendaknya dari tetesan mani kalau kamu berpikir Kemudian jadi kepalanya kamu, jadi kupingnya kamu, jadi tangannya kamu, jadi kakinya kamu, jadi rambut, jadi macam-macam yang nggak ada rambut, asalnya nggak ada mata, nggak ada tangan semuanya. Huwa yubdi'u. Dia Allah yang mulai. Wa yu'id dan Allah mengembalikan lagi nantinya. Hancur semuanya dikembalikan lagi. Tangannya hilang, kakinya hancur, telinganya hancur, kepalanya hancur, kembali lagi. Wa yu'id. Dan Allah mengembalikan itu lagi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Karena itu tidak ada satupun yang melemahkan kehendak Tuhan. Wah, enggak mampu Tuhan, enggak ada. Begitu juga Allah bisa menyiksa. Allah bisa memaafkan. Allah bisa memasukkan surga. Itu semuanya karena iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil juga untuk membantah daripada pendapat Mu'tazilah yang menyatakan bahwa semua itu hukumnya wajib bagi Allah menyiksa orang kafir bukan karena iradatih wa masyiatih dan juga memasukkan orang mukmin ke surga hukumnya wajib. Kalau kita menyatakan tidak tapi itu bi iradatillah dengan kehendak Allah bukan karena kewajiban Tuhan memasukkan hambanya ke surga atau kewajiban Tuhan menyiksa hambanya ada di neraka. Wahwal ghafur. Setelah dibayangkan bagaimana Allah itu menyiksa mereka, tapi Allah melebur hati orang-orang beriman supaya enggak ketakutan. Wahwal ghafur dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur yang Maha mengampuni. Bagi siapa? bagi al-mudnibin orang yang berbuat dosa, al-mukminin orang-orang beriman. Orang yang kafir enggak diampuni oleh Allah. Innallaha la la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni disyirikan wa yaghfiru ma duna dzalik dan Allah mengampuni yang selain syirik liman yasha, tapi bagi orang yang Allah kehendaki Allah mengampuni. Karena itu orang itu dimaafkan ya bi masyiatillah bi iradatillah kalau Allah tidak mengendaki ya enggak diampuni. Nah kalau enggak diampuni masuk neraka nantinya. Nah. Al-Wadud dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih. Wadud. Cinta al-mutadawaddid itu Allah Subhanahu wa taala cinta kasih ila auliyae kepada para auliyanya Allah bil karamah dengan memberikan karomah kemuliaan. Jadi ini sebagai bukti al-wadud di sini bimakna fa'il. Sangat Allah SWT membuat manusia itu cinta kepada sangat mencintai kepada para aulianya. Eh, sangat mencintai kepada aulia ya, sehingga mereka disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu Al-Wadud. Hah? Setelah Allah Subhanahu wa taala mensifatkan bagaimana mereka itu ada di surga, hah? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu al malaika Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya sampai di situ kan nuzulam min ghafurir Rahim itu adalah sebagai jamu, jamuan, sebagai penghormatan dari Allah Ghafurir Rahim yang maha mengampuni dan maha rah, rahmat. Itu al-mutawaddid ila awliyaih memberikan karamah kemuliaan dari itu. Ada lagi yang mengatakan al-wadud bimana isim maf'ul. Allah Subhanahu wa taala wadud artinya yang dicintai oleh hambanya Ya yawadduhu ibah ibaduh nah, yawadduhu ibaduh jadi kalau pakai faul itu bermakna fa'il bisa sirat mubalaghah itu ya bisa juga isim maf'ul jadi kalau dikatakan uh, ini orang naum Wah, nemen ngantuan ngantukan ini. Walaupun ada di si tidur ini. Ya, jadi kalau ada di sampingnya nanti ada yang tidur sekarang naum itu namanya. Kenemenan tidurnya itu. Ya, walaupun ada majlis taklim si turu ae. Ndak ngenteni guling itu. Ndak ngenteni bantal. Naum. Nah, akul. Orang yang banyak makan. Yukul duk. Makan terus. Akul gitu. Tapi ada mana akul itu makanan yang dimakan untuk akul. Makanan kan makan itu adalah akul. Paham ya? Wadud yang sangat mencintai. Ada juga wadud yang dicintai. Eh, mana isi maf'ul. Kalau wadud itu yang dicintai ayawadhu ibaduh Allah dicintai oleh hambanya. Kalau mana fa'il wadud sangat mencintai hambanya dengan memberikan karamah kemuliaan dunia sampai akhirat bagi orang taat. Dul arshil majid dul arshil majidu ada bacaan dul arshil majidi dul arshil majid Khaliqu Allah yang menciptakan arsy atau dul Arsy Allah yang memiliki Arsy. Al-Majidu sifat bagi Arsy. Eh, sifat bagi Allah. Allah yang Maha dimuliakan. Ya. Majid. Kalau Al-Majidi Arsy yang mulia. Arsy yang mul mulia. Nah, jadi boleh al-majidu naat bagi Allah, al-majidi naat bagi Arash Kenapa disebutkan al-majidi Arash tadi itu? Karena Arash itu adalah sangat luhur ciptaan Allah yang sangat mulia dan sangat besar. Ya. Makhluk Allah yang paling besar adalah Arash Hah? Tapi Arsh ini jangan diartikan uh, secara lugatan. Ya. Yang jelas Arsh ini tidak ada mengetahui kecuali Allah. Allah Arshnya Allah sama dengan kursinya Allah tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala wajib kita imani Gimana bentuknya, ada di mana dan bagaimana, enggak usah ditanyakan lah. Itu urusan Tuhan, enggak usah dipertanyakan, tidak perlu diperdebatkan, tidak diilmiahkan, tapi itu adalah eh, sesuai dengan kehendak Allah, tidak ada mengetahui kecuali Allah. Allah pasrah wis, enggak nutuk gitu. Ya. Ya. Dul Arsyil Majid. Kalau biraf'i dibaca dengan rafa, di sini sebutkan hanya dengan rafa. Al mustahik li kamali sifatil ulu berarti sifatnya Allah. Itu Allah yang berhak untuk kesempurnaan sifat-sifat yang luhur. Fa'alul lima yurid. Fa'al. Allah itu maha berbuat. Bukan satu kali berbuat. Maha berbuat lima yurid terhadap apa yang Allah menghendakinya. La ya la ya ya, ya tidak membuat lemah kepada Allah sesuatu pun. Fa'alul lima yurid. jadi setelah disebutkan bagaimana sifatnya Allah itu inna batsya rabbika la syadid inna huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadudul arsyil majid diakhiri fa'alul lima yurid Allah melakukan semuanya itu adalah lima yurid terhadap apa yang Allah kehendaki ini juga mentakid bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan masukkan surga lima yurid menyiksa lima yurid mengampuni lima yurid semuanya lima yurid fa'alul lima yurid kamu lihat bagaimana rentetan itu semuanya bagaimana Allah menjadikan orang mukmin itu disiksa bagaimana oleh oleh musuh-musuhnya Allah tapi bagaimana Allah menyiksa musuh-musuhnya bagaimana orang yang mukmin tadi itu dimasukkan surga bagaimana Allah membalas orang-orang kafir bagaimana bagaimana itu semuanya diakhiri fa'alul lima yurid Allah melakukan itu semuanya dan apa yang Allah laksanakan itu adalah lima yurid terhadap apa yang Allah kehendaki aibi iradati kemudian untuk diajak berfikir orang-orang yang mengkafiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka haditsul junud? Apakah telah sampai kepada kamu ya Muhammad haditsul junud cerita pasukan junud? Yang dimaksud pasukan sini apa? Fir'aun wa Zamud. Yaitu Fir'aun Satunya bukan Fir'aun sendiri dan bala tentaranya. Wathamud dan kaum Thamud. Fir'aun wa Thamud ini adalah badal daripada junud. Badalul kul minal kul ini ya. Disebut Fir'aun tok enggak ada atba'u itu sudah mengikuti berarti Fir'aun yahsa bala tentaranya. Wastaghna bi dzikri Fir'aun an atba'ih dan mencukupkan di sini disebutkan Fir'aun daripada bala tentaranya kalau disebutkan terlalu panjang nantinya Fir'aun, Yosak, bala tentaranya semuanya wah hum ceritanya mereka Fir'aun, Thamud ini uhliku mereka dicelakakan bikufrihim karena sebab kekufuran mereka terlalu kufur hasilnya hancur mereka celaka Wahada tambi dan ini adalah sebagai peringatan di mankaf kafara bin nabi bagi orang yang kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Quran dan kufur terhadap Al-Qur'an. Lihat tak itu untuk mereka sadar bagaimana Allah menyiksa. Walaupun itu dalam waktu yang cukup lama seperti Fir'aun ini umurnya 500 tahun, ada menyatakan 400 tahun, ada menyatakan 500 tahun. Dan itu pun tidak pernah gagal Fir'aun, selalu berhasil. Kecuali setelah zamannya Nabi Musa, selalu berhasil Fir'aun. Kemudian tidak pernah sakit. Itu Fir'aun. Tidak pernah sakit sama sekali. Dan Fir'aun tadi itu makan banyak nggak pernah berak. Kecuali 40 hari sekali. Hah? Jadi memang sakti. Enggak sama dengan yang lainnya. Tapi setelah Nabi Musa datang dan bagaimana Allah menunjukkan mukjizat tongkatnya Nabi Musa jadi ular yang besar, bukan ular kecil itu ya, bukan ular kecil, bukan, bukan ular piton, bukan ular yang besar bentuknya tapi kesitnya seperti ular kecil. Hah? Itu Fir'aun ketakutan Beraknya sampai berak murus-murus sehari 40 kali Jadi kuali Yang asalnya 40 kali 40 kali berak sekali Setelah kejadian itu saking takutnya Berak sehari 40 kali Nah Alhasil diajak berpikir nih, yang kuat seperti gitu Fir'aun wa Thamud, demikian juga kaum Thamud yang kuat seperti begitu hancur kok. Apalagi ini orang Arab saat itu. Hah? Fir'aun wa Thamud. Balil ladina kafaru fi takdib. Bahkan orang-orang yang kafir itu tetap di dalam mendustakan Nabi dan Quran. Tetap. Baliladina kafaru fi takdib. Sepanjang zaman. Hah? Sepanjang za? zaman. Baliladina kafaru fi takdib. Sampai sekarang pun mereka membohongkan, mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan itu Al-Qur'an, tapi enggak terpuji. Tidak terbukti yang terbukti Nabi Muhammad benar dan Al-Qur'an benar. Dengan segala cara. Balil ladina kafaru fi Bahkan orang-orang kafir masih tetap loh ya. Udah dikasih contoh bagaimana orang yang gak percaya dengan para nabi disiksa oleh Allah, tapi tetap mereka. Ketahuilah perbuatan mereka tadi itu terhadap nabi, kekufurannya membohongkan Al-Qur'an Wallahu min waraihim muhit. Sesungguhnya Allah di belakang mereka muhit. Telah menguasai. Artinya fi gobdoti gudrati. Itu semua dalam cengkeraman kekuatan Allah. Dan mereka tidak akan bisa mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan. Satu saat akan dibalik keadaannya oleh Allah mereka akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ya bagi kamu setiap saatnya orang kafir itu fitakdib. takdzib. dari kafaru fi fitakdib. Dan setiap saatnya beginilah keadaan orang-orang yang beriman. Mereka orang beriman dimusuhi, difitnah sama orang-orang alladzina kafaru dan mungkin akan terjadi pembunuhan sebagaimana umat-umat yang dahulu Fir'aun bagaimana perilakunya Namrud bagaimana perilakunya Ashabul Ukhdud bagaimana Ad Thamud bagaimana perilakunya dan sampai sekarang sampai sekarang Abu Jahal bagaimana perilakunya dan sampai sekarang Obama bagaimana perilakunya, Israel bagaimana perilakunya, semuanya sampai sekarang. Walilladzina kafaru fi takdzib. Tapi wallahu min waraihim muhit. Allah Subhanahu wa taala menguasai. Tinggal kehendaknya Allah hancur mereka. Wallahu min waraihim muhit. Satu saat pasti akan tumbang dan itu sudah terjadi berkali-kali. Jadi kata Nabi al-harbu bainana bainahum sijal. Bergantian kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Itu sudah biasa, sunatullah itu. Inti juga pernah menang zamannya Nabi, kemudian zamannya sahabat Sina Umar sampai kemana mana Bagaimana zaman-zaman kejayaan Uthmani sampai menguasai dunia ada di mana-mana. Kemudian bagaimana perang salib mereka menguasai bagaimana direbut kembali, bagaimana sekarang mereka mengadu domba dan menyerang kaum muslimin dan bagaimana nanti akan terjadi kemenangan lagi di tangan yang kita begitu. Tapi yang jelas wallahu min waraihim muhit. Allah itu me, apa ya? menguasai mereka. Hmm? pasti akan membalas mereka. La asimalahum tidak ada yang bisa melindungi bagi mereka minhu dari Allah Subhanahu wa taala jika Allah mengendaki. Eh? Mereka itu karena ketakutan sama umat Islam membuat bom nuklir yang begitu hebat. Bom kimia, bom biologi, bom bom bom bom. Loh. Satu saat jangan-jangan bomnya itu meledak di tempatnya sendiri nanti. Bom kimianya meledak di tempatnya sendiri. Bom biologinya meledak di tempatnya sendiri. Pernah kan? Bagaimana di Jepang itu terjadi? Bocor aja kimianya. Ratusan ribu cacat orang. Hah? Kan itu pernah terjadi kan? Nah, Wakif itu kalau terjadi ya dari negaranya mereka sendiri. Wallahu min waraihim muhit. Kurbannya mereka akan lebih besar nanti karena ulahnya mereka sendiri nantinya. Wallahu min waraihim muhit. Hah? Kalau dilihat dari beberapa keterangan nanti di akhir zaman dari itu kembali seperti semula naik kuda semuanya. Coba kamu bisa bayangkan seandainya Allah tidak mengeluarkan minyak ada negara Arab dibakar semuanya karena perang itu semuanya hancur semuanya dibakar tidak ada pengiriman minyak ke Eropa dan Amerika mancal semuanya itu mana mungkin dia akan bisa mengirimkan bom nuklir semuanya dari itu kalau pesawatnya tidak bisa terbang alat-alat itu tidak bisa bergerak itu semuanya karena belum minyak semuanya berhenti sudah alat-alat yang mutakhir tadi itu bisa berhenti semuanya. Dan di situ letak kemenangan kita nantinya. Tanknya mereka tidak bisa bergerak. Bomnya mereka nggak bisa bergerak. Mau apa? Kenapa? Minyaknya nggak dikeluarkan. Dan akan terjadi kebakaran besar ada negeri Hijaz nanti. Lata kemusaah hatta uh, apa? Takhrujan nar fi ardil Hijaz tudhi'u anagal ibil bil basrah. Itu hadis eh, Bukhari. Tidak akan terjadi kiamat sehingga akan keluar api yang besar di negeri Hijaz saking besarnya yang ada di Basrah tadi itu leher-lehernya unta itu eh, apa terang karena api yang ada di negeri Hijaz. Mana Basrah, Irak, mana Hijaz. Ya mungkin akan meledak kemudian terjadi kebakaran besar dari mana itu disuplai minyak itu semuanya mancal semuanya nanti pesawatnya nggak bisa kemana-mana dan akan terjadi nanti krisis yang luar biasa Hah? krisis yang luar biasa bagi orang-orang kufar tadi itu sehingga mereka akan bisa Hah? Eropa, kemudian Amerika itu akan terjadi krisis yang luar biasa sehingga nanti disogok sama Dajjal dengan sepotong roti pun mereka akan jadi siap menjadi pengikutnya. Udah nggak punya apa-apa. Pekerjaan sudah gulung tikar semuanya, kemudian Dajjal nanti akan Uh, tampil sebagai Tuhan yang akan bisa mengeluarkan gandum dari tangannya, dari itu, dari ini. Dan itu pernah terjadi ada di India. Siapa itu yang kemarin itu? Hah? Siapa? sebaba ya. Nah, itu dia uh, demonstrasi mengeluarkan itu semuanya. Keluar gandum dari tangannya ini mugedimahnya dajjal ini. Nah, bukan karoma karena <laughs> bukan orang muslim. Dan itu akan terjadi. Akan terjadi. Nah, mereka akan percaya dengan itu semuanya. Masyaallah afiyah. Bal huwa Qur'anun Majid. Mereka membohongkan Al-Qur'an. Qur'an itu karangannya Muhammad, Qur'an itu, Qur'an itu, Qur'an itu. Maka dijawab oleh Allah, "Bal." Bahkan Qur'anun Majid itu Qur'an yang mulia, azim, Qur'an yang agung. Itu bukan kebohongan itu. Itu wahyu Allah Subhanahu wa taala, Bukan hanya ditulis ada di mushaf, fi lawuhin mahfudin. Hah? Ada di loh. Loh di sini bukan eh, papan yang pengumuman, bukan. Loh di sini adalah huwa fil hawa. Loh ini ada di hawa, di awang-awang. Fokus sama isabiah di atas langit ketujuh. Mahfudin yang dijaga itu loh biljar ya. Ini berarti sifat bagi loh dijaga dari apa? Minasyayatin daripada setan-setan. Enggak bisa setan mendekat kepada itu loh. Wa min taghyiri syai'in minhu daripada atau taghayyur berubahnya sesuatu daripada itu Quran Disifatkan oleh Ibn Abbas tuluhu ma bainas sama'i wal ard panjangnya itu loh antara langit antara langit dan bumi. Wa arduhu ma bainal masyriq wal maghrib lebarnya antara barat dan timur. Mbuis sampai tutup ndi ndi Kira-kira ada ada ada uh, ujungnya ndak? Inti berjalan ke Amerika yo ya ono timur yo ya ono barat terus gitu. Hah? Inti ke arah barat sampai notok sampai di mana itu? Sudah ada sudah. Itulah ya alamu illallah subhanahu wa taala. Wa huwa min durra bayda dan itu dari permata yang putih. Durra bay bayda kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu eh, yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ada yang bacakan mahfudun sifat kepada Quran bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfudun Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang kedua nih min taghyiri syai'in minhu mahfudun paham ya bisa mahfudin yang ada di loh dijaga oleh Allah Adam ada menyatakan mahfudun Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada taghyir tahrif untuk selama-lamanya Hmm? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun kata Allah. Wallahu a'lam. Nah ya, ada yang perlu dibahas? Uh, dari dua surat ini wasama idatil burud dan surat wasama iwat tarik ada faedah dari Habib Salim Asyatiri Barang siapa man gara'ah Uh, surat uh, Wassama'i datil burud Wassama'i wattarik fi salatil asri amina minal busurat aman daripada segala yang uh, seperti apa bisul sesuatu yang apa muncul di badan bisul tidak tahu apa udun. pukul udun hmm, jadi uh, Barangkali penting sekali ya untuk perawatan wajah itu ya. <laughs> Ada juga itu wasama idadil buruj, wasama iwatorik dan wasama idadil wujud kalau ditulis ha? tulis sama spidol misalnya dimasukkan ke air, airnya diminum itu bagi orang sakit perut. Ya, bagi orang sakit perut Insya Allah jadi obat. Ya. Nah, jadi insya Allah jadi obat. Jadi kalau ada orang mules, ada itu, ya, tulis itu sama yotorek, sama idatil buruj, masukkan ke dalam air, nanti diminum. Ya. Ada yang lain ini ke bab pertabiban ini. Tapi Quran itu memang sifat lil mukminin ya. sifat lil mukminin.